معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an saya ingatkan buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani dan akhwati wasiat dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah kita harus menyingkirkan dari diri kita ini segala perkara yang akan menghalangi diri kita untuk memperoleh ilmu apa yang menghalangi diri kita untuk mendapatkan intifa bil ilm? Yaitu kita tidak mengerti kadar, kadar kemampuan diri kita sendiri. Orang akan bisa memetik buah ilmu, manfaat dan gunanya di saat dia tahu kadar dirinya sendiri Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, mengetahui kekurangannya, mengetahui aibnya, mengetahui barakallahu fikum tentang penyakit-penyakit yang ada pada dirinya. Semuanya dia ketahui. Itulah orang yang akan mengambil manfaat dari ilmu yang telah dipelajari dan mengambil manfaat dari ilmu yang akan diberikan kepadanya. Sampai ba'dul hukama kata Imam al Qayyim rahimahullahu taala sebagian ulama kita menulis di pintunya barakallahu fikum barang siapa tidak tidak masuk ke tempat ini kecuali orang yang mengerti tentang dirinya mengerti kadar kemampuan dirinya. Barakallahu fikum. Bila dia tahu kadar, falyadukhul, masuk. Tapi kalau dia tidak mengerti tentang kadar kemampuan dirinya sendiri, pulang. Sampai kemudian dia bersifat dengan sifat itu. Antum lihat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenyataan ucapan al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah orangnya berilmu, tapi ketika ada sesuatu dia tidak bisa mengambil faedah dari ilmu yang telah dipelajari, malah menampakkan barakallahu fikum keangkuhan kesombongannya, menampakkan kalimat-kalimat yang membahayakan barakallahu fikum muslimin atau ahlus sunnati wal jamaah. Datang nasihat tidak berguna, tidak bermanfaat perguruan dan nasihat. Ini yang harus kita jauhkan pada diri kita sendiri. Kita berusaha tahu kadar kemampuan kita ini. Kita ini orang lemah, orang jahil. Barakallahu fikum. Kalau mengerti ilmu, ya sudah bisa diukur. Barakallahu fikum. Berarti kita harus siap untuk dikoreksi, siap untuk dinasehati, siap untuk diluruskan, siap untuk dibimbing, siap untuk dimarahi, siap segala-galanya. Kalau kita mengerti kadar diri kita sendiri rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Jalla wa menganugerahkan barakallahu fikum hidayah kepada kita semuanya dan sampai kemudian kita bertemu dengan Allah Jalla wa ala di atas hidayah ini rahimani wa rahimakumullah wallahu taala alam bissawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu